بمخزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين كل ضوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآله مع الأصحاب جامعا توسلنا بعينا وبالعلماء بأمر الله تران وكل الآن القد حقا وجيه الدين تاج فينا رقى في رتبة التمكين ما رقى جمع الشريعة واليقين وذكر العيد روس القطب أجلان عن القلب الصدى للصدى في في الدين مخي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تجلعا بدينا بهم ندعو إلى الموت وصفنا شامل ودوام ساترين وغفران لكل المذنبين ونخدمها بتخصين عظيم حول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبور الصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي بهاء الدين النكشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي وسيدي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أحمد البدوي وجميع سادتنا الصوفية وجميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسقاف وسيدي الحبيب أبو بكر السكران والحبيب علي بن أبو بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس والحبيب أبو بكر عبد الله العيدروس العدني والسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرشه الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس وأصوله وفروعه ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وأزواجه وإخواته وإخوانه وأولاده الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنحبة خديجة بنت علي القدري والزوجة حبابة الشفاء مدي طه بن عبد الله الأسقاف ولوالديها وابنها عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسن عرفان ثم إلى جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس جدي علي بن معد حبش جمع أزواجهم جدي بجي وزارة طلحة وأسلم فورهم ثم إلى الحبيب علي بن بكر سقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد سقاف ولوالديه ثم إلى روح Bapak Dedi Karyadi ثم إلى روح Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Asyadili ثم إلى روح Bahya من هذا ثم إلى روح Bahya سيرات ثم إلى روح Bahya سلمان Babongan ثم إلى روح Bahya عمر عبد المنان ثم إلى أرواح جميع أولياء وصالين هذه البلدة وصليها وأهل تباس من أمة المسلمين وأهل ممرد بقنا من أمة المسلمين وأهل المعلى والبقي والزنبل والفريد والأقدر وجميع تراب البشر ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين خصوصا من كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يبارك لنا في أهلنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا وأرزاقنا وأموالنا وعلومنا وأبداننا وصحتنا وجميع أحوالنا وأن الله يرزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية وأن الله يحفظنا ووالدنا وأزواجنا وإخواتنا وإخواننا وأولادنا وبناتنا وذريتنا ومن له تعلق بنا ومن أوصانا بدعاء من أحسن لنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ الحجات والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مجملين بخير الدنيا والدين وأن الله يرزقنا جميعا وإياكم حج إلى بيته الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولطف العافية وأن الله يرزقنا جميعا بحق اسمه حنان منان أرزاقا كثيرة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 Karena setelah iman itu tidak ada nikmat yang lebih besar kata Rasul SAW daripada al-afiyah. Maju lagi boleh biar lebih dekat. Monggo, majukan aja. Setelah keimanan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada al-afiyah. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afiyah itu artinya banyak. Sehat dalam segala macam arti Sehat jasmaninya Sehat pikirannya Sehat rohaninya Selamat dunianya Selamat akhiratnya Itu arti daripada Al-afiyah Jadi lengkap Sehat, selamat Itu kenikmatan yang tiada tara Dalam kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat Nah makanya kita disuruh minta kepada Allah Ta'ala Jangan cuman pasrah, tapi begitu kena penyakit nggak bisa pasrah. Udahlah saya pasrah sama Allah dikasih apapun saya ridho. Tapi nyatanya begitu kena sedikit saja jentiknya abuh, bengak-bengok. Iya, nggak nggak bisa ridho. Makanya ya kita minta minta kepada Allah Taala biar dikasih sehat, selamat, dikasih senang, tidak ngalami yang nggak enak nggak nggak enak. Itu harus selalu kita minta. Termasuk salah satu cara minta adalah dengan mengucapkan terima kasih. Jadi orang mengucapkan terima kasih alias syukur kalau bahasa syariatnya alhamdulillah itu sebagai salah satu cara terbaik untuk mendapatkan nikmat dari Allah taala. Nah, kok bisa? Orang cuma mengucap terima kasih kok bisa dapat tambahan nikmat? Sebab Rasul telah menyatakan dalam sebuah hadis, afdhalud du'a sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Allah itu permohonan yang terbaik. Lah kalau kita pengen sehatnya nambah, ya kalau dikasih kesehatan ngucap terima terima kasih alhamdulillah. Pengen duitnya nambah kalau punya duit yang ngucap alhamdulillah. Pengen tidak punya duitnya nambah Gak mungkin gak punya duit nambah kan? Dalam kondisi gak punya duit kan tetap punya duit. Yang ada itu disyukuri dengan alhamdulillah, maka nanti segera ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyukur qaidun ni'mah. Kalau nikmat itu nggak nggak pengen hilang, nikmatnya harus ditaleni. Punya motor diparkir, kunci stang. Ya, titipkan pada tukang par parkir. Itu namanya ditaleni. Punya onta, punya kambing, punya sapi, ya ditaleni biar nggak hilang. Lah kita punya nikmat, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat pangkat, nikmat apapun itu juga butuh ditaleni biar nggak ucul. Ya, biar nggak hilang. Lah naleninya bagaimana? Naleninya adalah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah syukur itu bukan cuman ucapan. Ucapan itu cuma salah satu bagian daripada syukur. Nah, syukur itu sendiri apa? Syukur itu sendiri adalah ungkapan yang muncul dalam hati. Makanya surat Al-Fatihah dikatakan surat Alhamdulillah. Jadi salah satu nama surat Al-Fatihah itu Alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena setelah basmalah diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di surat ini Allah sudah mengajarkan kalimat syukur yang terbaik. Tidak ada kalimat syukur yang lebih baik dari apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala selain yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an yang langsung wahyu Allah, baru tingkatan berikutnya adalah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita tiap sholat udah ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan ya insyaallah lisan ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu bagian kecil, bagian kecil dari dari syukur. Ada bagian yang lebih besar, pemantiknya, pemicunya yang mendorong mengucapkan itu yang dalam hati. Kalau cuma dorongannya kebiasaan itu namanya bukan syukur. Namanya bukan su syukur, tapi sudah terbiasa ngucap alhamdulillah. Ya ibadah dapat pahala. Tapi kalau syukur itu dorongan dalam hati betul-betul bilang suwun Gusti, terima kasih ya Allah. Ngucap alhamdulillahnya itu dari hati tenanan. Lah yang begini kira-kira kita udah sering atau juarang sekali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian contoh motor jenengan hilang, bingung napa mboten bingung? Jujur mawon. Bingung. Sudah muter ngalor ngidul nyari nggak ketemu jenengan pulang ke rumah jebulani lali. Mau mangkat ora gawa motor nunut koncone. Itu begitu lihat motor di rumah itu ngucap apa? Alhamdulillah. Kan muncul dari dalam hati. Motornya tidak hilang ternyata lupa. Lah maklum karena faktor usia Ya, faktor U usia dan kurang minum air. Jadi orang kalau kurang minum air itu salah satu dampaknya adalah mudah lupa. Jenengan kalau mudah lupa ingat-ingat saja, oh, namanya mudah lupa kok sulit ingat topik. Kalau mudah lupa itu salah satu penyebabnya kurang minum air. Kenapa kurang minum air menyebabkan orang mudah lupa? Sebab ketika orang itu kurang minum air, cairan di tubuhnya kurang, tubuhnya mengalami dehidrasi. Ada dehidrasi ringan, ada yang berat. Nah, kalau cairan tubuhnya nggak cukup, lah otak itu ada cairannya. Cairan otak itu yang disedot untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga otaknya kurang cairan. Akhirnya otaknya e T, lemot. Lah kalau otaknya lemot, jane iki yo iling, tapi ilingnya bar telung jam. Lemot loadingnya lambat. Ingat tapi ingatnya tiga jam ke kemudian. Itu namanya lupaan, yaitu lalianan Bahasa Jawanya kan begitu kan? Mudah lu lupa karena cairannya kurang. Nah, kalau kita mau syukur ya dari hati, muncul dari hati. Nah, ketika muncul dari hati, wujudnya lisan ngucap alhamdulillah. nah, nanti aksinya banyak. Kalau dia itu punya tenaga, ya tenaganya dipakai untuk yang baik. Kalau dia punya harta, ya hartanya itu langsung digunakan untuk yang yang baik. Kalau dia punya punya wajah, wajahnya itu ya disodorkan untuk yang yang baik, enggak perengutan. Ya adanya enak dilihat gitu. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan rasa su rasa syukur. Nah sebetulnya satu hari 17 kali minimal kita diwajibkan merasakan syukur. Ngono kok ya rasa syukur. Betul betul. Lalu ben sholat tuh setiap kali sholat kan baca surat Al-Fatihah, baca surat Alhamdulillah. Nah itu tiap kali kan Alhamdulillahirobbilalamin. Itu sebetulnya syukur nopo ngelamun. Kalau betul-betul syukur kan mestinya 17 kali dalam satu hari. Suun Gusti, betulan ngucap gitu. Artinya ayam atau enggak ayam? Ayam, tentrem atau enggak tentrem? Tentrem. Lah berarti selama ini 17 kali dalam satu hari selama hidup kita sampai umur jenengan hari ini, umur saya hari ini, mestinya sudah pinter syukur atau belum pinter syukur? Mestinya sudah pinter karena dilatih tiap hari. Sedangkan latihannya bukan cuma di sholat yang wajib. Di luar sholat kita juga disuruh ucap Alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi ucap Alhamdulillah. Selesai makan, selesai minum ucap Alhamdulillah. Selesai melakukan hal-hal yang kita berbuat baik bisa selesai disuruh ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mestinya kan lulus, mestinya. Lah kenapa kok nggak lulus? Sebab kita terlampau membuat segala sesuatu gampang digampangkan, dijalani tapi nggak dirasakan. Jadi ngelakoni tanpa rasa. Ngelakoni tanpa rasa. Lah itulah yang menyebabkan manusia mati tapi urip, urip tapi mati. Sinten niku? Mati tapi urip. Lah urip jebulane mati. Lah sinten niku? Ya kita-kita ini ya mati tapi hidup, hidup tapi mati. Jadi malaikat tuh kalau nyabut nyawanya manusia ki ya rodok bingung jani. Jani kis mati kit biyen nyabute aja. Nyabutnya rodok te, telat. Memang SK-nya menurut perintahnya Allah. Karena itulah Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyatakan annasu niyam tu intabahu. Kata Khalifah Ali menantunya Kanjeng Nabi, ya, Khalifah Ali karramallahu wajhahu, beliau menyatakan manusia itu tidur semuanya tidur kecuali yang melek. Eh, Anas niam itu, manusia tidur, jangan diprotes. Oh, wali-wali. Nah itu kan wali-wali nggak tidur tuh wali-wali kan. Ya, itu kalimat begitu maksudnya kebanyakan manusia. Seperti kalimat kullu bid'atin dolala Kabeh bid'ah sesat. Ya bukan semua bid'ah sesat. Ya sing sesat sesat, sing ora sesat ya ora sesat. Begitu loh maksudnya. Bahasa Arab tuh gitu. Makanya kita tuh jangan sembarangan menerjemah menerjemahkan annas suniyam. Annas dengan alif ta'rif, alif lam ta'rif. Manusia pada umumnya. Ya, pada umumnya manusia itu tidur. Melek tapi turu. Bangun tapi di tidur. Ya, tidur tapi mati. Dalam tidurnya aja nggak enggak melek itu. Manusia ini tidur. Nanti kalau udah meninggal dunia, mati baru bangun. Kalau udah mati baru bangun. Begitu mati lagi sadar. Duh, ternyata kalau ucap subhanallah ki ganjarane kaya ngono to ya. Duh, ternyata yang istighfar ki ganjarane kaya ngono. Duh, lah sadarnya tapi setelah ma, mati ya telat. nggak bisa produksi amal. Nah karena itu kita dituntut jangan mati dulu baru sadar. Sebab sadar setelah mati itu tidak ada manfaatnya. Sebelum mati usahakan kita sudah sadar. nah caranya bagaimana? Caranya adalah ya dengan kumpul seperti ini. Saya nyadarkan diri saya sendiri, jenengan berusaha nyadarkan diri jenengan sendiri dengan kondisi hati yang seperti itu otomatis satu dengan yang lain sudah saling menasehati tapi nggak kroso. Saling nasehati nggak kroso, mungkin ada yang duduk lagi artinya istighfar, koncone nyawang katut itu. Lihat wajahnya tok katut. nggak usah ngomong, lihat wajahnya tok langsung kan katut terpengaruh. Kenapa? Karena kumpul dengan hati yang fokusnya sama, pengen dandani, pengen memperbaiki dirinya sendiri sendiri pengen jadi orang baik, prinsipnya begitu. Kalau udah kita tiap pergi majelis bareng-bareng sama teman-teman, artinya seperti itu, maka nikmat. Karena itu buat orang yang betul-betul cari ilmu, tidak ada judulnya guru saya sudah meninggal dunia. Saya harus belajar kepada saya bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Sepekan yang lalu eh, saya berduka salah seorang sahabat saya fillah pejuang maulid ya pejuang maulid pejuang solawat yang 9 Agustus membawa hampir seluruh muridnya ke Solo Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Asyadili yang dikenal Gus Rahim yang sakit waktu itu kita doakan bersama Jumat malam kita doakan ya Sabtu setengah tujuh lebih dikit beliau berpulang ke rahmatullah meninggal dunia ya beliau meninggal dunia. Ya sebuah kesedihan eh, partner yang sama-sama bersama ulama-ulama yang lain berjuang buat maulid. Coba lihat hasilnya orang yang betul-betul insya Allah lanuzaki ahadan. Saya saya dilarang, kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mensucikan manusia siapapun itu. Kita harus selalu mengucapkan insya Allah. Beliau itu insya Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya selalu selalu ya berjuang untuk mengajak masyarakat mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat maulid. Tiap Sabtu malam Ahad keliling dari satu kecamatan ke kecamatan. Kalau udah bulan maulid, safari 40 hari, tiap hari keliling maulid bersama teman-teman santri dan sahabatnya. Malam Ahad beliau selalu buat maulid dan subhanallah Allah kasih beliau meninggal dunia di hari Sabtu pagi dikubur ba'dal asar sehingga masuk kubur malam Ahad persis saat biasanya beliau menyelenggarakan maulid dan masuk kubur persis malam hari raya Idul Adha. Itu kalau orang isti istiqomah. Fadilah yang paling utama dari istiqomah adalah husnul khatimah, husnul khatimah. Ya seperti itu. Ini ini pejuang. Ya kita kehilangan uh, salah seorang sahabat fillah. Nah, saya nggak tahu kapan saya akan meninggal, jenengan juga nggak ngerti kapan akan mening meninggal. Sisa umur kita juga kita tidak tidak ngerti. Makanya saat ini yuk kita mulai menyadarkan diri kita sendiri berjuang semaksimal mungkin untuk akhirat kita masing-masing. Memang doa teman-teman kita, guru-guru kita manfaat, tapi kita harus berjuang untuk akhirat kita masing-masing. Semangatnya jangan jadi orang yang minal katutin. Saya penting katut, saya penting nunut. Jangan semangat begitu. Ngapunten, itu semangat yang sangat rendah, semangat yang sangat kecil. Karena Rasul tidak mengajarkan kita minal katutin, tapi Rasul mengajarkan minal ngatutin. Jadilah orang yang bisa geret orang lain, yang bisa narik orang lain, yang bisa mikul orang lain, yang bisa gendong orang lain, yang bisa menyelamatkan orang lain, bukan justru membebani orang lain. Nah terus caranya bagaimana? Lah para wali itu jadi wali karena semangatnya pengen bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin mungkin berjuang mengorbankan dirinya bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Caranya ya istiqomah begini nih. Ini salah satu cara. Insya Allah kalau kita istiqomah, jenengan punya majelis apapun itu istiqomah, walaupun yang yang ngaji lima orang istiqomah, yang ngaji tiga orang istiqomah, dipegang betul. Hasilnya nanti insya Allah husnul khotimah. Gak usah bingung sama pengajian. Aku melu sing dia, Pokoknya ahlu sunnah wal jamaah genah ikuti. Insya Allah ya ujung-ujungnya husnul husnul khotimah. Faham maksud saya ya? Nah ini Gus Rahim meninggal, muridnya kan banyak, santrinya banyak. Dulu ketika Habib Anis meninggal, santrinya juga banyak. Habib Fulan meninggal, santrinya juga banyak. Nah orang-orang yang yang kehilangan guru, jangan mengatakan guru saya sudah meninggal dunia, jangan. Karena guru itu akan selalu mengajar. Guru itu akan selalu mengajar lewat manusia-manusia yang lain dan lewat apapun yang ada dalam kehidupan kita. Seorang muslim yang sudah betul-betul hidupnya itu cari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketemu kucing sekalipun, kucing itu akan dianggap ini jangan-jangan yang diutus guru saya untuk didik saya. Ini jangan-jangan yang diutus guru saya untuk ngajar saya karena bisa jadi lewat orang yang kita temui kita bisa berubah 180 derajat. Tadinya enggak pernah tahajud, jadi rajin tahajud. Tadinya enggak pernah sodako, jadi rajin sodako. Tadinya perengat-perengut, jadi rajin me mesem. Nah, lewat siapa ini? Kita enggak ngerti. Makanya husnudon ketemu orang, oh jangan-jangan ini yang diutus guru saya ini. Ini diutus guru guru saya. Oh ini jangan-jangan doanya guru saya dari alam barzah sana mengutus bulan ini untuk nasihati sah, saya. Kalau udah begitu insya Allah enaknya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo diunjuk. Saya ngomong gini terus jenengan jadi tegang semua kan ya bingung saya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, nikmat ini harus diikat dengan namanya su syukur. Nah, ini surat Al-Fatihah itu suratul hamd, surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah. Nah, kita akan bahas ini dulu. Ya, kalau sampai apa namanya Surat Alhamdulillah bahkan sebagian ulama itu yang baca basmalahnya dengan suara sir pelan kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Baca tapi pelan loh ya. Nah, yang yang repot nih yang golongan anti basmalah. Oh, saya rotok mumet nih. Anti lo ya. Kalau nggak baca masih nggak apa-apa saya tidak membaca basmalah karena guru saya mengajarkan tidak baca basmalah. Itu masih nggak apa-apa. Menurut gurunya sendiri kan nggak jadi masalah. Kalau kita mazhab Syafi'i wajib baca bas basmalah. Nah ini ada golongan model baru. Baca tidak tapi anti. Nanti yang mau maca basmalah bid'ah neraka lah. Repot kan? Kamu baca basmalah salatmu tidak sah. Ini, ini repot nih Golongan seperti ini re, repot. Nah, suratul hamad ada alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pelajaran di situ agar kita syukur. Malam hari ini saya mau ngajak jenengan untuk mikir bab syukur satu saja dulu, Gak usah banyak-banyak. Ya gak usah banyak-banyak. Nanti Jumat berikutnya kita lanjutkan yang yang lain. Ngapunten Pak Bu. Gadah motor? Gadah. Yang nggak punya motor, sepeda ontel? Ada. Punya kaki? Ah, punya. Yang punya mobil, yang punya mobil, punya mobil, punya. Oh, judulnya yang punya mobil kok ya. Punya. Mohon maaf, motor, mobil, motor, mobil. Ada tempat servisnya enggak? Ada. Oh, servis Toyota. Ikan mobil ya kan? Servis Honda servis Mitsubishi, servis Isuzu, servis Suzuki, ya kan? Servis Mazda dan lain sebagainya. Motor servis Yamaha, servis Honda, servis Suzuki, servis Kawasaki dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, biasanya orang beli mobil, orang beli motor, itu yang paling penting di servis apanya? mesin. lah mesin itu yang paling paling penting diperhatikan ganti apanya? Ganti olinya ya. Ganti oli ini yang paling penting diperhatikan. Kalau ganti oli telat bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Kalau motornya metik, mobilnya metik, itu ganti oli telat bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Biasanya orang kalau punya motor, punya mobil, itu servis ganti olinya teratur atau enggak teratur? Teratur. Ada jadwalnya atau enggak ada jadwalnya? Ada. Kasih buku atau enggak dikasih buku? Dikasih buku. Masya Allah. Bukan paham maksudku loh. Derek. Oh derek. Ngapunten. Kenapa kok motor jenengan, mobil jenengan di servis kenapa? Oh biar awet. Biar a awet. Kalau dinaiki biar e enak. Biar tidak mogok, mogok. Biar enggak macet, macet. Betul begitu. Ya, tanya. Motor, mobil. Dibanding yang punya motor dan punya mobil, mana yang lebih penting? Motor jenengan, motor Anda, mobil Anda. Motor saya, mobil saya. Motor kita, mobil kita. Mana yang lebih penting? Motor dan mobilnya atau kitanya? Ki kitanya. Oh cakep. Kitanya lebih penting. Betul. Tanglet. Lah yang rajin jenengan servis itu mobil jenengan nopon jenengan piyambak? Yang rajin jenengan servis motor jenengan atau jenengan piyambak? Kalau motornya rajin diservis, mobilnya rajin diservis, lah diri kita nih loh, tubuh kita diservis atau tidak? Punya jadwal servis atau tidak? Ganti olinya diperhatikan atau tidak? Tidak. Terus tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah kalau udah masuk rumah sakit biasanya servis di rumah sakit itu bisa sempurna atau atau kebanyakan nggak sempurna. Kebanyakan nggak sempurna. Orang tuh sakitnya cepat, sembuhnya lah lama. Lah kalau udah sembuh tidak bisa seperti ketika dia se sehat. Umumnya gitu kan? Betul. Ngapunten. Servis mobil 600 ribu dilakoni Betul? Servis motor sekian puluh ribu ya dilakoni Betul? Lah kalau servis tubuh dilakoni enggak? Boten kepikir terus boten? Boten diniati terus boten? Nah berarti Berarti kalau jenengan punya motor di servis, namanya jenengan syukur kepada Allah sudah dikasih mo motor. Jenengan punya mobil di servis berarti syukur kepada Allah sudah dikasih mo mobil. Jenengan punya badan tidak di servis berarti jenengan saya kita syukur apa mboten? Itu namanya tidak syukur dikasih tuh tubuh. Dikasih tubuh enggak disyukuri. Begitu sakit sambat. Padahal Allah sudah menyatakan la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian tidak syukur ingat seksaku itu sangat pe pedih. Jadi kalau enggak mensyukuri nikmat sehat, maka kalau sakit salahi awae dewi. Kok jadi diam semua kenapa ini? Para pemirsa hadirin Kira-kira ini betul atau salah? Betul. Betul. Nah, terus sudah sudah menservis diri belum? Belum. Itu baru baru tahap awal, tahap paling dasar. Menservis di diri, jasadnya. Sekarang saya naikkan dikit levelnya. Levelnya naik di dikit. Boleh nanya, Pak? Boleh nanya? Boleh. Sekarang orang yang jaga sehatnya. Mata kok kelilipan gitu. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Ngapunten ya. Kelilipan tuh bahasa Indonesianya apa? Mata kemasukan debu. Gitu. Kok dua woman ya. Bahasa Jawa itu enak, kelilipan. Mungkin bahasa nasional ini perlu di anu ini, apa namanya? Perlu rapat nasional ya. Bahasa Indonesia ditambah perbendaraan kata ini. Kelilipan itu bahasa Indonesia yang pas itu apa? Ada enggak? Mata kemasukan kotoran. Kemasukan benda. Itu namanya keli kelilipan. Kalau mata kelilipan itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Alhamdulillah sadar kelilipan enggak enak. Berusaha untuk bersihkan atau enggak berusaha bersihkan? Berusaha dilibang pakai air, selulup, ya, ditetesi obat tetes ma, mata. Lah kok dilalah Subhanallah, takdir Gusti Allah. Kelilipannya bukan kelilipan debu. Lah kok ada beling nancep di mata. Naudzubillah min dalik. Bisa nyabut sendiri, gak bisa toh? Pergi ke dokter ma mata. Betul? Ya, dicabut sama dokter mata. Kecil, pakai alat dicabut. Ya, ini kasih obat. Seminggu baru sembuh. Seminggu baru sembuh. Bayar, dilakoni biar matanya eh enak. Ngapunten, gigi lobang, keseliliten enak atau enggak enak? Enggak enak. keseliliten bahasa Indonesianya apa? Mohon maaf. keseliliten bahasa Indonesianya apa? Enggak tahu. Ya, mul, apa sela-sela gigi kemasukan kotoran lah, entah daging, entah nasi, entah upo atau apapun ya kan? Pokoknya seperti itu. keseliliten enak atau enggak enak? Enggak enak kan? Udah cari tusuk gigi, gigi kumur dan lain sebagainya. Biar apa? Biar giginya rasanya enak. Betul atau betul? Betul. Telinga. Ya. Oh, ini ada Pak Lurah saya nih. Pak Lurah jenengan ngajeng riki. Komandan sini, nggak boleh di belakang. <laughs> Mumpung kosong. Pak Lurah ini kalau datang delik ini, ini konangan ini. Lurah saya ini Lurah seneng maulid, seneng solawat. Di rumahnya suka baca berudah biasanya. Insyaallah. Ji, ngapunten. ini Pak Lurah. Jadi kalau telinga nggak enak, ngapunten. Rodok tuli. Tuli itu ya kasar ya. Tapi bahasa Jawanya yang yang kasar ya ada budek gitu ya. Rodok budek itu apa kalau bahasa Jawanya? Ada kan? Bahasa Jawa itu lengkap kok. Kalau budek itu sebelas nggak kerungu ya. Kalau kerungu-kerungu sidik itu apa namanya? Apa Pak? Hah? Sudorungu. <laughs> Sudorungu. Kalau agak pendengarannya agak nggak jelas, nggak enak apa dobel-dobel, pergi ke THT ya kan? Diobati biar pendengarannya jadi eh enak. Itu kan termasuk syukur jaga jaga kesehatan kesehatan. Pertanyaan saya ini, lah kalau mata nggak enak, kuping nggak enak, mulut nggak enak, kita dandani. Nah sekarang kalau sholat kok nggak bisa ngerasakan enak, itu yang sakit apanya? Yang sakit apanya? Sholat kok rasanya rapena, ngaji kok rasanya ra rapena, ibadah kok rasanya rapena, greges gitu. Jadi kalau sholat greges, kalau ngaji greges, sodakoh greges. Sholat, ya rasanya abot, rasanya nggak enak. Berarti yang sakit apa ini? Yang sakit ha? hati. Ngapunten, ngapunten. Jujur pada diri sendiri. Kalau urusan yang satu ini kita sepeka mata kelilipan, sepeka gigi keselilitan atau blas. Blas. Mata itu kelilipan sekali aja kita bingung, tapi ki hati ki satu hari sholat lima kali rasanya kayak ngono ya ora bingung. Enggak bingung sama sekali kok, biasa-biasa sa saja. Berarti awak dhewe ki urip tapi mati. Mati tapi urip. Lah kumpul begini nih berusaha untuk menghidupkan ha hati. Saya ngomong begini bukan nasihatin jenengan. Demi Allah enggak gak nasihatin jenengan, nasihati diri saya sen sendiri gitu. Nah, ben ganjarannya akeh tak ke titik. Jadi jenengan juga ikut deng denger kan bisa ngambil man manfaat. Seperti itu. Makanya gak pernah bingung. Habib mau ceramah nanti bagaimana? Ya mbuh, saya tinggal ngomongi diri saya sendiri kok. Ngapain saya bingung? Wong saya nasihati diri saya sen sendiri bahannya apa? Wah sakeh. Elekku pitur aturan. Tadi aku tinggal ngomong ya selesai Tuh. Tinggal saya ngomongin diri saya sendiri kan otomatis nanti orang lain de dengar itu jadi pelajaran untuk kita ber bersama. Nah ini sekarang ini kita mengalami sakit hati yang lama sekali. Bukan sakit hati dendam apa loro hatiku bukan itu. Nah itu ibu-ibu yang suka begitu. Loro hatiku bib. Loro hatiku Ustaz ini. Ini mungkin karena banyak pria-pria yang tidak punya perasaan gitu. Begitu Pak ya. Oh betul. Bu, bapak-bapak ini punya perasaan atau kurang punya perasaan? Oh kurang loh pak katanya pak. Ini sakit hati yang dimaksud bukan kloro-loro bukan. Tapi hati tidak bisa merasakan nikmatnya iba, ibadah. Hati nggak bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini ini sakit. Lah obatnya apa? Obatnya apa? Obatnya banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Dan malam hari ini kita lagi proses mengobati hati kita. Makanya kalau di pengajian begini kan hati kok rasanya penak ya. Betul. Riso hilang, resah hilang, gelisah juga hi, hilang. Terus iling akhirat yo ya iling gitu. Jadi iling ah, akhirat. Bayang yang elek-elek itu kok rasanya kok regemen gitu ya. Jadi misalnya kita nih bayangkan net club tempatnya orang mabuk, tempatnya orang judi, tempatnya orang joget-joget, rasanya tempat itu kan kotornya luar luar biasa, bisa kerosok kotor. Coba kalau nggak pas pengajian, pas kita masuk ke sana, ya padha Ya kan? Kalau kita lagi nggak pengajian, kita pergi ke net club, masuk ke net club, mabuk tidak, joget ya tidak, cuman beli air putih. Usah oh, nggak mabuk, Habib. Saya nggak joget. Ngapain? Numpang beli air putih. Cuman duduk di situ, menikmati suasana malam. Ya, duduk di di situ. Ini tempatnya orang joget, orang edan-edan. Enggak kerasa apa-apa, rasanya biasa. Manusianya cuma rada aneh, ada yang maksiat dan lain sebagainya. Tapi hatinya dia rasanya biasa enggak risih. Tapi begitu kita masuk di pengajian seperti ini dan yang lain, semisal ini tempat-tempat yang baik, maka kita kalau lihat, bayangkan tempat yang begitu, rasanya tempat itu kan kotornya luar biasa. Itu menunjukkan hati kita lagi naik jadi ber bersih. Naik bersih. Ngapunten, begitu pulang dari pengajian, masuk rumah, nyawang televisi, nonton TV, delok sing ruwet-ruwet, wong wedok nganggu rok tapi ya kaya udah, rasane ya biasa bia, biasa, nggak ada astagfirullah, nggak ada istighfar, nggak ada merem ganti channel sing ono blalak. Betul Bapak-bapak? Betul. Berarti kita di rumah hatinya sakit, kalau di pengajian hatinya sem sembuh. Kan ya rodok mending alhamdulillah. Nah ini surat Al-Fatihah di antaranya suratul Hamad kita disuruh syukur sama Allah taala satu hari minimal 17 kali merenungi makna syukur kepada Allah. Dari situ kan alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita bahas waktu tafsirnya ayat ini ya. Tapi sedikit saja saya singgung. Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Tuhan yang memelihara alam semesta. Tuhan yang memelihara alam semesta. Kok pilihannya itu? Bukan segala puji syukur bagi Allah yang maha memberi manusia anugerah tak terkira. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia. Kok enggak begitu? Tapi kok segala puji syukur bagi Allah yang maha memelihara alam semesta. Lah yang jadi masalah, begitu kata alam semesta ini masuk ke kepala kita, langsung kita ingat bahasa Indonesia. Lah itu salahnya. Alamin alam semesta jangan disamakan dengan alam semesta dalam bahasa Indonesia. Kalau jenengan dengar alam semesta dalam bahasa Indonesia, maka yang ada dalam benak itu langsung planet Mars, Jupiter, ya kan? Galasi Bima Sakti, betul kan? Gunung ya, laut, yang dipikir itu. Padahal alam semesta itu artinya apa? Masih Allah. Segala puji syukur bagi Allah yang maha memelihara seluruh ciptaannya. Jadi bukan planet-planet itu toh tidak kabeh. Manusia, jin, kita, ini semua semut. Ya, semut sampai bakteri apapun yang ada dimanapun. Itu semua di diurus sama Allah Ta'ala. Allah mengurus semuanya. Jadi Allah tuh bagaimana hebatnya mengurus segala sesuatu. Ngapunten, Pak Lurah ini ngurus semanggi. Kurang lebih warga 30 ribu. Gampang atau pripun Pak? Banyak kegiatannya kan. Artinya harus ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan. Itu capek. Itu capek. Lah Allah ngurus semuanya. Saya ngurus Majelis Ar-Raudhah saya ini, sak kotak, sak, sak kotak ini Majelis Ar-Raudhah. Dibantu teman-teman, ada Mas Abdul Wahid, ada Mas Ansori, ada Mas Siswanto, ada Mas Takim, dibantu. Ini ngurus yang segini aja itu keter. Keter maksudnya nanti pojok sana masih ada sampah. Ya udah dibersihkan, masih ada sam sampah. Nanti jam sekian debu sudah menum menumpuk. Oh lali ternyata itu cocing. Kemarin Jumat malam Sabtu ada yang minum, teman-teman minum di pojok bangunan belakang. Sampai Jumat berikutnya masih ada di pojok sana gitu kan. Gak bisa langsung kumpul semuanya. Tapi Allah Rabbul Alamin ngurus semuanya ini. Tidak ada satupun yang meleset. Wayai mati jam itu ya jam itu mati. Tidak ada judulnya malaikat Israel telat nyabut. Ngapunten Gusti terlambat. <laughs> Dadah. Padahal yang dicabut ini jumlahnya luar biasa. Yang dicabut jumlahnya luar luar biasa. Terus ya nggak bagi rezeki. Gimana Allah bagi rezeki? Oh yang di sana ini mau bayar utang nggak punya duit. Lah ini yang bulan kok rezekinya pas banyak. Sama Allah disuruh berangkat ke sana. Kamu selesaikan hutangnya dia. Ini kamu beli barangnya. Ini kamu bla bla muter sak jagat raya. Rezeki dalam wujud duit, rezeki dalam wujud makanan, rezeki dalam wujud apapun Allah yang urus. Kun fayakun rampung. Ya, rampung. Itu kita harus merasakan dulu dirasakan betul hebatnya Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah taala. Terus kita suruh syukur alhamdulillah. Lho kok aku ki tiga dikai urip, didadekke wong Islam, cek disayang Gusti Allah, cek sadar, aku ki yo cek iso salat, aku cek iso disuruh ngucap syukur begitu. Nanti itu alhamdulillahnya bisa ungkul luar biasa. Yang jadi masalah alhamdulillahirabbil alamin lewat begitu saja. Betul atau betul? Lewat atau enggak lewat? Nah, satu kiai di Solo ini yang saya kenal ahli alhamdulillah. Itu saya ketemu cuma satu. Tahu kan siapa itu? Mbah Mubarid, Mbah Barid. Mbah Barid itu Kiai Alhamdulillah saya ngasih julukan. Kiai Alhamdulillah. Karena dikit-dikit kalau ketemu orang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ketemu saya di gang ini. Gang dekatnya gedung p 3 itu kan. Saya lagi jalan kaki, beliau jalan kaki, saya cium tangan gitu. Terus salaman, Alhamdulillah. Terus saya nanya, bukan pernah saya sampaikan nih, Mbah, waktu itu beliau apa namanya nggak pakai belum pakai alat bantu alat bantu pendengaran karena pendengarannya nggak nggak jelas sudah sepuh sekali kan jenengan sakit mirengakan pengawasan lorai iso gak bisa dengar ora nah kalau di pengajian lo jenengan mesem mesem mantuk mantuk mesem mantuk mesem gitu Mau oh, saya tiap hari itu biasanya ngaji bareng bersama beliau di masa hidupnya Bebanis itu baca kitab bareng itu kan. Beliau mantuk-mantuk, ini diterangkan baca kitab, yo mantuk-mantuk gitu. Lah padahal nggak dengar, angguk-angguk kepala nggak dengar. Sehingga nanya saya, "Lah kok mantuk-mantuk kenapa?" Terus mesem. Saya itu pokoknya kalau lihat orang yang nyampaikan ilmu hati saya ayem, seneng saya. Alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah sampai ketabrak juga ngucap alhamdulillah. Ini Mbah Mubarid ini, ini Kiai alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kalau kita dapat nikmat saja ngucap alhamdulillah lali. Contoh-contoh ya ngapunten, ngapunten. Coba nanti direnungkan. Tadi minum susu toh? Eh, alhamdulillahnya ingat enggak? <laughs> Teman-teman saya. Saya belum minum ini. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim awwaluhu akhiruhu ada kan ya? Nah, kalau alhamdulillahi awwaluhu akhiruhu Ya udah kita buat aja nggak apa-apa. Alhamdulillah awaluhu wa akhirohu. Bid'ah nggak apa-apa itu. Mau oh, doa kok ya. Wong dungo ki nggak pakai aturan. Selama itu permohonan yang baik, aturannya satu. Dongake sing a apik itu boleh. Kalau dongake sing elek itu nggak nggak boleh, nggak boleh. Ini sepele loh. Dapat minum ini kita anggap biasa. Ini biasa. Padahal perjalanan minum yang namanya secangkir susu yang jenengan dapat, segelas air yang jenengan dapat air mineral itu itu perjalanannya panjang luar biasa. Contoh saya mau cerita, boleh. Makanya kalau Torikoh Syadiliyah sama Torikoh Alawiyah itu sama. Syadiliyah, Alawiyah, itu Syukur. Torikohnya Torikoh Syukur. Orang-orang yang megang Torikoh Syadiliyah itu cuman syukur tok hidupnya. Nah Torikoh Alawiyah ini juga begitu. Batinuhu, batinuha jahiliyah. Cara batiniah hati itu syukur terus. Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan ketika orang orang wudhu, wudhu itu disuruh merasakan syukur. Kok bisa? Air itu bisa sampai ke tanganmu tuh dari mana? Ampunten nah, ya. Ini kira-kira susu ini ada dengan sendirinya atau ada yang proses? Ada yang bro proses. Saya mau nanya, saya beli susu udah kalengan kan? Sudah kalengan. Susu kaleng ini kira-kira sebelum sampai di toko entah itu Alfamart, Indomaret atau uh, eh, Hipermart atau Lotemat atau toko-toko yang di pasar, sebelum nyampe ke situ, sebelum nyampe ke situ, butuh apa? Dari pabriknya butuh apa biar sampai ke toko? Alat transfer? transportasi. Alat transportasi biasanya pakai truk, mobil box dan lain sebagainya. Betul? Sekarang saya mau nanya. Alat transportasinya ada, mobilnya ada, truknya ada, bensinnya ada, solarnya ada, bisa jalan? Enggak ada. Butuh apa? Sopir. Butuh sopir. Coba jenengan bayangkan. Pernahkah jenengan membayangkan kehidupan sopir-sopir truk? Enggak. Jenengan disuruh jadi supir truk satu bulan siap. Dengelen. Wong oh, saya itu nyupir mobil yang apa namanya setirnya itu sudah power steering itu aja capek, apalagi yang spir apa? Istilahnya Mas Power steering ini. Bukan steering tapi steering, pakai ototnya itu. Yang truk yang masih beratnya luar biasa. Itu susah. Nyupirnya aja susah, belum lagi kendala di jalan. Belum lagi kendara di di jalan. Lah supir ini punya keluarga, punya keluarga, punya anak, punya istri. Dia tinggalkan anak istrinya, cuman pengen ngenterken kaleng susu biar sampai ke toko, biar jenengan bisa minum susu Jumat malam tinggal duduk tinggal minum. Lah ngono kok ngucap alhamdulillah kok abot. Paham maksudnya? Jadi kalau kita kita mikir itu nanti akhirnya syukurnya itu panjang. Oh, Alhamdulillah, oh makasih ya Allah. Supir truk berarti luar biasa ya. Mau coba yang supir truk. Terus mangan beras tekonti. Dulu saya saya ini hidupnya rumah kan depan kelurahan. Depannya Pak Lurah, di depan. Tapi saya itu kalau masuk rumah jam 3 malam. Jam setengah 3. Nanti pagi sudah keluar, keluar lagi. Seringnya keliling gitu. Ada truk-truk yang membawa raskin beras untuk apa namanya uh, subsidi ya beras subsidi bawa beras tadi itu. Coba bayangkan kalau tidak ada supir truknya bisa nyampe? Gak bisa kan? Tidak bisa nyampe. Nah kalau kita sudah tahu begitu baik raskin atau ras yang tidak kin ya, beras apapun itu tadi itu gula apapun butuh alat transportasi dan itu butuh sok sopir. Dari situ kita akan mengucapkan Alhamdulillah ada manusia yang mau jadi sopir. Coba kalau para sopir, mau aku jadi sopir, kesel. Gajinya sidik, ketemu harap anak bucu arang. Maka sampai kalau saya lihat naik mobil itu tulisan-tulisan di belakang truk itu indahnya luar biasa. Oh. <laughs> Pengalaman mau saya tiap hari keliling naik mobil keluar kota kan, di situ kan tulisannya ada di antaranya e, beratnya muatanku. Ya, tak seberat ya, tak seberat rinduku padamu. Wah. Bojonya maksudnya itu. Karena kangen sama istrinya sampai ditulis di belakang, di belakang seperti itu. Ini kan menunjukkan kita syukur ada orang-orang yang Allah Allah takdirkan mau jadi sopir truk, mau jadi sopir Eh, mobil-mobil box gitu kan, mau. Mau jadi sopir bis dan lain sebagainya. Sebetulnya kerjaan yang lain ada, bukan nggak ada. Tapi Allah ngilhami dia, es eh, jadi supir truk we. Allah yang ngilhami, dah cukup kamu jadi supir truk. Yang petani, mohon maaf petani. Ini urusan susu ini dari mulai kambing peternak ngapunten. Itu kalau namanya ternak kambing, ternak sapi, gampang atau susah? Baunya kambing sama sapi itu sedep atau enggak sedep? Hah? Sedep atau enggak sedep? Sedep ya? Sedep Masya Allah. Apalagi kalau yang waktu perengus yang luar biasa. Itu sedep itu. Nah, tiap hari hidupnya di kandang sama sapi sama kambing, nanti nyarikan suket, nyarikan rumput. Belum lagi nanti kalau kambingnya sakit, nyarikan oh obat. Lah obat nambah nih kok nambah nih wah pedus gitu kan. Carikan dokternya, carikan obatnya, ngurus nih. Perlunya apa? Biar nanti bisa merah susunya. Susunya nanti dikirim, dijual, diproses di perusahaan. Di perusahaan sebelum jadi susu kaleng ada karyawan dan karyawati yang 24 jam kerja. 24 jam kerja, shift-shiftan. Ini shift pertama, shift kedua, shift ketiga, 24 jam ker kerja. Nanti ada yang bagian packing. Singkat cerita, perjalanan panjang kaleng itu sampai di majlis Ar-Raudhah. Sebelum sampai majlis Ar-Raudhah harus dibeli dari to toko. Untuk beli dari toko harus ada uang. Untuk ada uang harus ada kerjaan yang yang lain. Singkat cerita, uang ada beli sampai majlis Ar-Raudhah ngapunten. Sampai di sini kaleng sudah ada. 25 30 kaleng. Bisa saya minum, Anda minum. Gak bisa. Mosok minum kaleng. Kamu mungkin kan? Berarti harus ada yang buka kalengnya, ada yang masak air panasnya, ya kan? Kemudian ada yang nyuci cangkirnya, cocingnya, ada yang menuangkannya, ada yang nganterkannya. Nah kita suruh di, disuruh terima kasih kepada Allah yang telah memelihara susu itu sampai ke mulut kita tanpa kita susah payah, tinggal duduk manis, dipaksa tangan kita jukuan ombenen. Terus ngucapo oh, alhamdulillah. Ngono kok yo ya lali. Paham? Paham enggak? Karena kita nganggap sepele Allah mung su su Allah mung banyu Allah mung roti. Begitu giliran duit saem alhamdulillah. Alhamdulillahnya kental. Nah, ini ini salah. Inilah kesalahan kita karena kita tidak melatih syukur. Syukur kok lihat-lihat benda itu salah. Ngamunten Bapak Ibu, ini cerita sering saya ulang-ulang dulu, tapi sudah lama nggak saya ceritakan. Cuman sebagai gambaran saja ya, gambaran. Ibu dan bapak, suami istri. Suami istri saling mencintai. Lah pas ulang tahun sang sang suami, istri ngasih hadiah pulpen harga seribu rupiah. Hadiah pulpen harga seribu rupiah. Terus istri mengucapkan, selamat ulang tahun sayang. Mesem ini hadiah dariku. Suami ngomong, Allah mung sewunan kok. <laughs> Saya mau nanya, kira-kira itu mencak-mencak atau enggak itu ibu tadi itu ya? Langsung itu cacut, wah bajunya. iki sewu orang ngerti Aku milih tenanan, kira-kira murah tapi atiku Kuning jero bolpen. Masya Allah hati kuning itu pulpen. Ini pulpen ada hati saya di dalamnya. Jangan lihat pulpennya, lihat kesungguhan saya memberi kamu. Gitu kan? Ya. Marah ini orang yang mencintai marah dan Allah itu memberikan semuanya kepada kita sebagai wujud cintanya Allah Taala kepada kita. Allah itu cinta makanya kita dikasih, dikasih, dikasih. Jangan lihat bentuk pemberiannya, tapi ini ngosengnya iki Gusti Allah. Makanya ngucap suwon Gusti kau udah inget sama saya. Terima kasih ya Allah ingat sama saya. Terima kasih ya Allah menundukkan supir truk sama buat saya. Terima kasih ya Allah menundukkan teman-teman yang di Allah kok ya mau-maunya masakkan susu buat buat saya. Terima kasih ya Allah kok mau-maunya teman-teman gelarkan karpet buat buat saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Suruh lihat Allahnya yang ngasih. Gitu loh maksudnya. Jelas? Waktu kurang 13 menit lagi. Jam 10 maksudnya. Saya udah ngomong satu jam. Jenengan kroso enggak kroso karepmu. Yang jelas saya kroso. Monggo Pak loh, tunjuk. Ya, ini sekarang saya mau minum ada ada temennya. Monggo Pak. Lek apa? Beb Muhammad. Oh, sudah habis. Beb Muhammad tuh nggak pakai di semua nggak kan sudah habis langsung. Oh, alhamdulillah ya. الحمد Alhamdulillah. Nah kalau minum tuh Alhamdulillahnya berapa kali? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ketoknya sepele ya Ngapunten Jangan pernah nggak ngerasakan nggak bisa minum Bukan nggak boleh loh nggak bisa minum Yang sakit-sakit di rumah sakit ngelita gitu kan Diinfus belum boleh minum atau tidak bisa mi minum. Kan repot. Nah ini kita minum mau dua gelas, tiga gelas, empat gelas, gampang kok. Saya tuh lihat TV kemarin di Bali ada seorang sastrawan, dia hidupnya buat sanggar sanggar budaya untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak. Jadi menghidupkan lagi permainan-permainan tradisional engklek ya gitu. Jadi sanggarnya itu mainnya engklek, main dok-dokan, dok-dokan kita kecil dulu kan gitu ya. Sekarang hilang tuh. Saya pengen tuh siapa yang masih ingat yuk main sama saya dok-dokan. Asik loh engklek gitu kan. Ya sehat nih, masih ingat. nih. Itu permainan yang yang sehat, artinya sosialisasinya bagus dengan anak-anak satu dengan yang yang lain badannya ke gerak ya kan. Enggak seperti sekarang iPad, tablet, Android gitu kan. Ijen meneng dhewe ya temennya adalah mesin yang nggak cetol gitu kan. Anak-anak kita kan sekarang udah terlibat zaman seperti ini, maka perlu dihidupkan permainan kreatif gitu. Nah, istrinya kebetulan bapak ini sakit, istrinya sakit. Dia cerita, dulu saya yang masakan istri saya, kalau sekarang saya yang masakan istri saya. Wah, romantis banget ya. Kita jenengan sama saya sakit gitu enggak kira-kira? Tapi kalau istrinya udah nggak bisa masakan, kita yang masakan. Bisa begitu kah? Bisa. Tapi jangan begitu ya. Berarti jangan ngarap-ngarap bujuni loro. Jangan bisa, tapi ja, jangan insyaallah sehat terus jadi ibu yang masakkan terus ya. jadi kalau ibu nggak mau masakkan tanda-tanda ibu pengen sakit. Jadi itu subhanallah ternyata diabetes e, komplikasi. Gula yang udah komplikasi macam-macam penyakitnya itu. Sehingga makan itu jamnya harus pas minum juga jumlah airnya harus pas. Kemudian yang dimakan itu nasinya, gram-gramannya harus pas. Masya Allah, makan ditimbangi, minum ditakeri. Jenengan sekarang mau lima piring yo ya karepmu, telung gelas langsung yo ya sak karepmu, ngono kok alhamdulillah kok yo ya Berarti kebangetan atau gak kebangetan kita-kita ini loh ya. Kebangetan luar Luar biasa. Makanya yuk ini surat Al-Fatihah ini kita renungkan gitu loh. Bukan cuman dibaca Al-Fatihah gitu, tapi direnungkan. Oh, Al-Fatihah ini namanya banyak di antaranya suratul hamad, surat alhamdulillah. Berarti hidup saya ini harus dalam kondisi syukur yang naik terus syukurnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. bib oh, saya melarat kok disuruh syukur. Saya ini sakit kok disuruh su syukur. Saya ini susah kok disuruh syukur. Syukur itu kan buat orang yang yang seneng. Ini kadang orang mikir gitu kan, syukur buat orang yang yang seneng. Jawaban saya, semua orang itu seneng, tapi ada orang yang nggak mau seneng. Nggak ada orang nggak seneng, kabeh wong ki seneng, tapi ono wong sing ra seneng. Gimana tapi? Lah kamu sakit misalnya sakit. Mestinya kan susah toh? Bisa seneng dalam susah, tapi maunya kamu susah dalam susah kan rekoso. Kalau mau susah kok jek golek susah kan rekoso. Mestinya kalau udah susah cari se seneng. Mana bisa bebas dalam susah seneng? yo ya, elingo. Eh, Sakitmu itu menghapuskan dosa-dosamu, ngangkat derajatmu setinggi tingginya. Derajat yang dicapai orang-orang yang tahajud puasa selama puluhan tahun itu bisa kamu capai mungkin dalam cuma satu jam dua jam bersabar dan bersyukur dalam sakit. Kalau udah begitu nanti bisa langsung alhamdulillah. Wah, aku dikei loro alhamdulillah Tuh soku enteknya soku akeh. Ya, bisa su syukur di situ. Dalam susah dia bisa syukur. Golek duit kok angel. Alhamdulillah. Angel golek duit. Mana ada orang yang -ngomong gitu? Hadir di sini orang yang bisa ngucap gitu. Kok kamu alhamdulillah kenapa? Loh Rasul udah bersabda ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus. Catatannya gitu, Mang. Dosa ini tidak akan dihapus kecuali. Oh, ada kecualinya. Dosa ini tidak akan dihapus kecuali kalau dia pernah merasa sumpek kangelan golek rezeki. Aduh yo pasare sepi men to ya Allah. Nabrak kono kok yo ya ora laku, kono kok yo ya ora laku, kono kok ya ora laku. Aduh sumpah ya Allah. Gimana ini? Ini sumpeknya dia itu menghapuskan dosa, tapi terus iling kok. Alhamdulillah, berkat sumpek itu dosa kuntek. Kalau ngresula ya tadi ya dosa meneh. Paham kan? Jadi rasa sumpek itu wajar. Tapi ketika orang-orang yang beriman dengan dia belajar, ngaji bareng gini, dia ngerti, oh sumpek sengini ki, sumpek sing iso itu Alhamdulillah. Berarti Gusti Allah api ankor aku. Dikei ruwet golek rezeki, dikasih saya susah cari rezeki untuk menghapuskan dosa-dosa saya dulu yang memang saya tuh suruh istighfar aja kok angel, lambe ucap ngapunten Gusti, pangapura Gusti, astagfirullah, angele rairam. Ayo jujur. Habis sholat suruh istighfar tiga kali. Pilih mencolot atau istighfar? Kebanyakan orang. Mencolot kan? Kayak endang gelis. Imamnya kedawan. Astagfirullahaladzim. Aladzi la ilaha illa Walhayil hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alah kesuwen. Orang yang tuntunan ini Nabi ora tahu ngono, Bos. Ada yang model begitu ada, yang model begitu ah? Ada. Yang model males juga ada. Yang model mah males. Alah, kedawan. Istighfar, istighfar pengen telu, iki selak telat aku wis mangkat gitu. Berangkat. Ini kenapa lidah kita kok berat istighfar? Lah Allah makanya kasih. Iki aku cinta sama hambaku iki. Tapi iki dosane ya akeh. Kon istighfar yo angel. Ya kan? Ibaratnya ibaratnya begini loh, ngapunten ya, ngapunten. Ada orang kok disuruh mandi susah. Ya, suruh raup angel, gitu kan? Angel nih. Wah ini karena orang ini pengen dibersihkan. Caranya gimana biar gampang? Jegurno sumur selesai. Ya kan? e kasar tapi resik gitu kan. Terus ditulungi, terus ditu, tulungi gelagapan dia. Terus ditulungi, terus ditulungi, wah, bersih dia. Atau masukkan ke tempat yang kotor gitu kan. Blung kotor sekalian. Akhirnya dia jijik, wah, reget aku. Akhirnya dia man, mandi. Lah Allah juga suka memperlakukan hambanya begitu. Yang disayang Allah, Allah sayang sama dia, dosanya akeh. Istighfar ya angel, kon tambah amal ya angel. Ya wis lah, kayak sing gampang kan dosane entek. Apa rezekine gawe ruwet ben sumpek. Kayak loro wis ben loro telung minggu. Dosane ben entek. Apakah mau dicuci dengan cara begitu? Tentunya kita nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau ya sudah, ya kita ya harus istighfarnya ya banyak, ibadahnya ya ditingkatkan. Otomatis nanti dengan sendirinya, dengan sendirinya kita akan terhindar dari hal-hal yang berat. Kalau sampai mengalami yang berat-berat, ada lutuf, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jam 10 kurang 5 menit, Habib Muhammad sudah lama tidak ngomong karena seperti yang saya perkirakan Pertama kali saya memperkenalkan beliau di Masjid Ar-Raudhah, saya udah ngomong, masih ingat? Nanti ini beliau susah dicari gitu kan? Kalau udah susah nanti agak-agak lupa pada Ar-Raudhah, agak. Ya kan? Agak. Tapi Iya, ini tiga Jumat berturut-turut hadir nih protes nih ya. Ya karena anu tiga Jumat berturut hadir kebetulan tidak ada kegiatan gitu. Ya. Gak ada undangan. Kalau pas ada undangan ya gak hadir juga. Ini memang saya saya minta beliau ini aktif kemana-mana. Ya, aktif kemana? Mana kita butuh dai sebanyak mung mungkin, dai sebanyak mungkin biar eh, apa namanya syiar Islam ini semakin luas. Ngapunten ya. Saya punya PR untuk kota Solo, saya punya PR untuk kota Solo, saya ngajak jenengan juga jadi PR-nya. Yang sholat sama yang nggak sholat banyak mana? Banyak yang nggak nggak sholat. Coba nanti survei di sekolah SMA. Anak SMA yang bisa sholat itu berapa persen? Dari yang bisa sholat, yang sholat berapa persen? Survei dulu, jangan ngomong, kita nggak pernah survei kan? Survei. Tapi nanti hasilnya akan mencengangkan dan mengagetkan. Nggak perkara yang nggak muluk-muluk solawatan, yasinan, mauludan kan jatahnya yang tua-tua ini kan ya, yang udah mau meninggal ya bu ya. Uh -uh. Udah gitu. Memang jatahnya itu diajak solawat, maulid, gampang gitu loh, gak angel. Nah, yang muda-muda ini sekarang yang paling dasar, yang nom-nom yang paling dasar. Kalau yang tua alhamdulillah tau. Mosok semakin tua semakin gak sholat kan enggak. Semakin tua kan semakin so sholat. Tapi yang muda-muda ini sholat saja ini belum. Sholat saja ini belum. Budaya meninggalkan sholat gampang ke sholat ini semakin semarak nih. Orang sholat apa-apa. Alah, podo konconnya ya. Konconnya akeh, rokok bareng-bareng kan masalah. Seakan-akan begitu loh. Setannya membisikkan seakan-akan seperti seperti itu. Kita punya PR. Makanya kita punya tugas. Gimana caranya Indonesia sholat? Indonesia sholat. Bener-bener program itu Indonesia sholat. Cah sekolah ki sholat. Seperti kalau misalnya eh, setiap WNI wajib ikut upacara kalau sekolah itu kan ya. Upacara harusnya ikut upacara. Maka saya ingin suatu saat nanti dinas pendidikan dan kebudayaan itu setiap muslim di setiap sekolah, setiap muslim di setiap sekolah itu nanti di jam sholat zuhur itu jadi jam istirahat. Jam sholat zuhur jadi jam istirahat. Istirahat di situ wajib masuk sol, apa sekolah musola dan di setiap sekolah harus ada masjidnya nantinya begitu musola atau apa harus ada gitu. Karena sekolah ini nampung jumlahnya bukan 100-200 tapi kan ribuan. Ya, sedangkan aktivitas anak ada di ada di sana. Kalau di mall sudah diwajibkan tuh ada ada musolanya kan, pasar sudah di ada seperti itu, rumah belum. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 5000 Masehi. Oh, masih lama Pak 5000 Masehi. Itu akan saya keluarkan peraturan presiden Bu jenengnya apa gitu ya. IMB tidak akan diterbitkan untuk pembangunan rumah kalau ada tidak ada ruangan untuk ibadah. buat agama mau apa pokoknya harus ada ruang iba, ibadah. Kenapa? WC mbok cepake kok mosok musala buat mbok cepake kebangetan. Nah, nanti rakyat saya jadinya cuma ngurusi perut buat buang ke WC. Tapi di rumahnya nggak mikir tempat untuk iba, ibadah. Itu kan PR banyak negeri ini punya PR yang macam-macam. Jadi tugasnya ulama ini dengan santun, dengan baik, dengan pelan-pelan merumuskan undang-undang. Makanya jenengan yang pinter-pinter jangan seperti saya yang bodoh ini. Pinter-pinter nanti jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi presiden. Jadi orang yang pinter buat undang-undang yang ba bagus untuk membuat umat ini sejahtera. Sejahteranya umat dimulai kalau hatinya sudah sejah sejahtera. Itu cakep insya Allah Ajib. Kinten-kinten jenengan sudah di mana itu?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 Alhamdulillah kita semuanya duduk bersama di tempat yang penuh dengan barokah ini. Semoga insya Allah yang kita dengar tadi bukan hanya sekedar jadi tambahan ilmu, tapi juga jadi tambahan amal soleh untuk kita semuanya. Setidaknya pulang dari tempat ini kita sudah tambah lagi amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Tadi disampaikan bahwasanya syukur. Para ulama memberikan definisi tentang syukur. Oh, ceramah duduk ini tidak enak rasanya. Para ulama memberikan definisi tentang syukur. Syukur itu sorfun ni'mati fima ma khuliqali ajli. Syukur itu artinya menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Kita dikasih nikmat mata. Tujuannya nikmat mata apa? Memandang Al-Quran. Memandang alam semesta dengan niat untuk tafakur. Memandang orang tua dengan penuh perasaan cinta, ibadah itu. Memandang ulama itu pun juga ibadah. Fungsinya nikmat mata yaitu kita dikasih mulut nikmat bisa berbicara. Gunanya apa? Untuk baca Quran, untuk baca hadis, untuk mendamaikan orang yang berselisih misalkan. Itu fungsinya. Yang dinamakan syukur itu ketika kita bisa menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan apa diciptakannya nikmat tersebut. Lah alhamdulillah kita semuanya dapat nikmat malam hari ini, dapat nikmat sehat, dapat nikmat punya waktu longgar, kita syukuri, kita sama-sama datang untuk mencari il, ilmu. Insya Allah dihitung kita semuanya adalah orang-orang yang bersyukur karena di Al-Qur'an dikatakan yang bisa syukur itu sedikit sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syukur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang sanggup untuk selalu bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu menurut tingkat yang lebih tinggi lagi. Para ulama sufi itu mereka mengatakan tanya sama murid-muridnya yang kamu anggap syukur itu gimana? Ya saya anggap hidup saya ini pokoknya kalau saya dapat musibah saya sabar, kalau saya dapat nikmat saya syukur. Kata orang sufi itu berarti akhlakmu sudah niru akhlaknya anjing. Baru niru akhlaknya anjing. Tapi kalau Kenapa? Anjing itu kamu kasih tulang ya dia, terima kasih. Enggak kamu kasih tulang, kamu boleh dia enggak balas. Anjing. Tapi kalau seorang mukmin yang sejati, orang yang orang yang punya hatinya punya ikatan dengan Allah, itu bagaimanapun keadaannya selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Dapatnya susah, dia syukur. Alhamdulillah, musibahku ini cuma menimpa urusan dunia, bukan musibah urusan agama, masih bersyukur. Bagaimana yang pernah disampaikan di buku syukur, sudah beli bukunya apa belum? Nah, kalau belum nanti beli di luar bukunya. Eh, itu ada di buku syukur itu pokoknya banyak hakikat atau cerita tentang syukur. Kemudian tentang kehadiran hati di masjid yang semacam ini. Kita mungkin merasa heran. Kenapa kita kalau duduk ngaji, saya lihat jaringan khusyuk semuanya ini. Tapi coba kalau tadi ini ngajinya ini diganti sholat terawih. Baca Quran. Apa jenengan juga khusyuk? Khusyuk. Khusyuk apa bablas? Baca khusyuk itu kalau saya sampai makom tertinggi dalam khusyuk itu ketiduran biasanya. Lah ini kita kalau duduk ngaji kita bisa khusyuk. Tapi kalau ngaji baca Quran biasanya kita belum khusyuk. Jangan kita yang bingung. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu juga pernah ditanya sama murid-muridnya. Nanya, Bib, kita ini ketika datang ke majelisnya antum ini benar-benar khusyuk. Sampai kadang-kadang duduk berjam-jam kita tuh nggak berubah posisi duduk sama sekali. Tapi kenapa ketika kita sholat itu mau khusyuk susahnya setengah mati? Jauh sama Habib Ali, beda. Kalau kamu sholat atau kamu baca Quran itu berarti kamu mendekatkan diri kepada Allah. Dari hamba mendekatkan diri kepada Allah naik. lah proses naik itu biasanya rodok su susah. Tapi ketika kamu datang di majelis ilmu, datang di majelis dzikir datang di majelis sholawat, berarti itu proses Allah yang mendekatkan diri kepada kamu. Karena Allah yang mendekatkan diri kepada kamu, tidak mungkin ada yang bisa ganggu. Orang akan selalu husuk, insya Allah. Karena apa? Karena Allah mendekatkan diri. Lah kalau kita alhamdulillah kita dikasih rasa cinta untuk datang ke tempat-tempat yang semacam ini, berarti Allah menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat yang harus Disyukuri. Cara mensyukurinya gimana? Cara mensyukurinya gampang. Ucapkan alhamdulillah, plus istiqoh istiqomah niatkan kita bisa hadir kecuali kalau ada udur jadi kalau saya nanti tidak hadir nanti disalahkan kalau saya ngomong selalu hadir kecuali kalau ada udur tidak hadir tidak apa-apa tapi kalau nggak ada udur usahakan selalu hadir <laughs> eh, kemudian terakhir nih tentang super truck super truck itu memang banyak memberikan inspirasi gitu terutama bagian yang ada di belakangnya itu itu karena tulisannya keren-keren. Saya kalau saya paling seneng kalau sudah naik mobil di depannya ada truknya itu. Kadang ada tulisannya ora sabar maburo. Yang lebih hebatnya lagi saya pernah ngelihat waktu itu ada truk belakangnya gambar perempuan. Perempuannya Masya Allah Roknya Rok mini Pakaiannya juga pakaian ketat Pakaian mini Tapi kepalanya pakai jilbab. Dan yang lebih membuat hati kita tersentuh itu lihat tulisan di bawahnya. Tulisan di bawahnya ditulis dengan gede. Wanita solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini ada bahas super truk ya. Alhamdulillah. Sedikit saya mau konfirmasi Uh, ini banyak SMS yang masuk walaupun sudah saya terangkan di Facebook, di BBM dan di mana-mana masih ada juga yang nanya. Habib, jenengan betul napa-napa. Jenengan kok jatuh buronan <laughs> ini nama novel ini lagi terkenal nih ya. Itu ada di apa na TV itu kan ada buronan Polda Metro Jaya namanya Habib No Novel tapi akhirannya Bamukmin gitu ya. Mbak Mukmin, bukan Alaidrus, itu bukan saya, orang lain. Dan perlu dikonfirmasi, Habib Novel Mbak Mukmin itu bukan Habib. Bukan ha? Habib, seorang Ustaz, Namanya, namanya Habib no, Novel. Delalah itu namanya dia Habib Novel gitu. Tapi dia bukan ha? Habib, orang biasa bukan Habib. Habib kan turunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misal ada orang namanya Habib Agus gitu ya. Masuk dia Habib bukan. Kebetulan namanya itu ha, Habib. Lah kok ya Habibnya na, apa namanya itu Habib bukan Habib Joko atau siapa? Habib no novel. Wah, akhirnya padha bingung. Ini apa namanya? Ini Habib jadi buronan gitu ya. Habib dicari polisi. Om ben Jumat ngaji ning kene kok golek polisi. <laughs> Eh, teman-teman polisi itu teman-teman kita dalam berdakwah ya. Eh, jadi partner dalam ber berdakwah. Jadi begitu tidak usah bingung ya, tidak usah bi bingung. insya Allah majlis Ar-Raudhah itu insya Allah akan selalu selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu berjuang menegakkan NKRI dan akan selalu kerjasama dengan aparat hukum yang ber bertugas yang berlaku, tidak akan menyalahi apa yang berlaku. Insya Allah seperti seperti itu. Cukup jelas ya? Tolong sampaikan pada teman-teman yang lain. Ini nikmat yang saya syukur ini alhamdulillah gitu kan. Dalam waktu sekejap saya semakin tenar gitu. <laughs> ya, waktu sekejap semakin tuh semakin tenar. Sampai ada Kapolres di daerah Jogja sana, Sleman atau mana ya. Nanya sama teman saya karena ikut pengajian. Duh, itu Habib Novel dicari Polda. Bukan Habib Novel terus Bamukmin. Oh iya, karena nggak pernah lihat fotonya di DPO itu belum sempat lihat foto fotonya. Itu membuktikan, itu membuktikan. Ternyata Habib Novel di Indonesia itu cuma satu, cuma saya kelihatannya. Yang dikenal orang gitu ya, yang dikenal orang. Yang lain tuh e, sepertinya sepertinya seakan-akan biasa-biasa saja. Ya jadi orang uno. Ya pernah terjadi di detik.com. Saya protes sama detik.com tuh. Karena e, Ustadz Ustadz Habib Novel Bamukmin ini kan berurusan dengan kepolisian bukan Eh, berurusan dengan dengan dengan Pak Ahok ya, bukan sekali ini ya. Dulu ketika Pak Pak Ahok men, me, mencalonkan jadi wakil gubernur DKI kan sudah pernah berurusan juga dengan apa namanya Ustadz Habib Novel Bamukmin pernah berurusan. Di situ ditulis di detikcom eh, apa namanya sekjen sekal, sek, sekjen FPI pusat Habib Novel yang dipasang foto saya. Kacau. Saya ditelepon dari mana? Habib, kapan masuk FPI gitu ya. Sekarang kok jadi sekjennya FPI? Saya bilang, "Enggak, saya enggak pernah urusan sama FPI." FPI itu kan apa namanya gerakan dakwah. Saya menghargai setiap orang yang punya gerakan dak dakwah. Cuman saya punya cara dakwah sendiri. Saya majelisnya Ar-Raudhah, enggak ikut majelis manapun. Ar-Raudhah cuman Ar-Raudhah tidak ikut ormas Islam ah, manapun. Yang adanya ya majelis ini pokoknya ngaji, solawat, ma maulid nggak ngurusin yang begitu-begi, begitu yang begitu ya urusannya yang yang begitu-begitu, bukan urusan sa, saya. Urusan saya dengan cara yang begini. Metodenya metode seperti ini tanpa saya mengurangi hormat saya kepada siapapun yang bergerak dalam dak dakwah, masing-masing punya cara dan metode sendiri san, sendiri. Nanti kalau yang memang menyimpang ya nanti ada petugas yang mengeluruskannya sendiri san, sendiri. Cukup jelas ya? Jelas, jangan khawatir. Habib Novel ala Idrus asului Jadi asli so, Solo gitu ya. Eh, wajahnya seperti ini. Ini kan wajah masih ganteng kan alhamdulillah. Walaupun rambut sudah pada pu putih ini. Faktor U. Itu konfirmasi. Eh, yang terakhir laporan ya, laporan eh, kegiatan majelis ar saya pengen nambah satu kegiatan lagi untuk majelis ini. Insya Allah saya mulai nanti di bulan Muharram. Ya, saya mulai di bulan Muharram. Nanti ada majelis selapanan, majelis selapanan, cuman untuk nangis, cuman untuk nangis. Jadi cuman majelisnya itu baca yasin, kemudian baca al-fatihah, mujahadah gitu ya, baca zikir, Nanti kita terus mau doa ber bersama untuk keselamatan bangsa ini. Jadi saya pengen negeri ini selamat, terus keluarga kita, diri kita selamat dunia ah, akhirat selapanan. Cuman waktunya nggak malam. Waktunya nggak, nggak malam. Terus waktunya kapan? Waktunya habis sholat subuh. Jam berapa? Pagi-pagi tenang, pagi. Habis sholat subuh itu kan jam 8 ya habis sholat subuh tuh. Jenengan kok kaget dulu. Waktunya pagi selapan sekali, harinya Ahad. Ya, harinya A, Ahad, nanti pagi selapan seka, sekali. Nanti dari habis pengajian jenengan bisa jalan-jalan sama keluarganya. Sekalian mau jalan-jalan kemana kan di Bisa menghibur keluarga. Enggak lama. Majelisnya itu saya tidak mau lama. Ya, majelisnya paling pol, paling lama satu jam. Ya, tidak lebih dari satu satu jam. Singkat, tapi nangis. Ya, singkat tapi na, nangis. Tidak ada ceramah. Enggak ada ceramah. Khusus yang selamaran itu tidak ada ceramah. Cuman mau dikir mau na, nangis. Nanti awal Muharram kita akan mulai akan diumumkan harinya apa, tanggal berapa, jam berapa. Lah jamnya ini masih saya godok. Jam 7 atau jam 8. Nah, nanti kita lihat. Bib Muhammad minta jam 6. Bib jenengan di pasar Kliwon, Bib. <laughs> Yang rumahnya Seragen kan kesian gitu ya. Yang rumahnya Seragen teman kan kesian. Saya pengen teman-teman ngumpul gitu satu jam setelah itu silahkan duduk nyantai. Dan judulnya nangis bareng, sarapan bareng. Loh, asik toh? Cocok nggak itu? Jenengan begitu dengar sarapan kok cocok gitu heran saya. Nangisnya tidak komentar Pak Lurah. Kan begitu sarapannya langsung komentar semua. Cocok gitu ya. Nangis bareng, sarapan bareng. Nah, nanti saya akan buat menu. Menu itu tidak akan ganti ilah yomil kiamah. <laughs> ya, kalau malam kan sudah. Sarapannya itu nanti soto raudho. Soto raudho. Rasanya ya kayak ngono. Buh nanti dicipi saja rasanya seperti apa. Yang penting pokoknya kenapa saya soto jelas mesti kan dudu akeh ra masalah. <laughs> Masalah lawuhnya enggak ketokan kan enggak jadi masalah kan? Yang penting poro akeh du duduwe. Sedep gitu udah, yang penting ada nasi, ada duduh, selesai. Perkara daging sak iris gitu. <laughs> Rong iris tergantung rezeki masing-masing. Mudeng maksud saya ya. Yang penting kebersamaannya tuh loh, bareng-bareng, nangis bareng, terus sarapan bareng, setelah itu mulio gitu. Silahkan pulang, silahkan aktivitas, senengkan keluarga, biar hari Ahad tuh betul-betul seger, tapi cukup selapan seka, sekali. Ahad-ahad yang lain kan sudah punya kegiatan di desa masing-masing kan? Kan banyak kan yang apa muslimat ini, yang acara ini, acara ini, sesekali saja selapanan di Raudhah. Karena banyak teman-teman yang mengatakan Habib kalau malam saya nggak bisa hadir lah buat dibuat yang pengajian pagi. Ya sesekali. Nanti kita buat selapanan. Nah, selapanan itu kalau udah jalan yang ketiga, yang ketiga misalnya dua bulan yang ketiga, ketiganya seperti biasa di Masjid Agung Surakarta. Kita buat yang puluhan ribu itu ya. Nah, pengennya seperti itu. Nanti kita mulai di awal tahun baru ya. Di Muharram mulai kita garap, tapi digarap dulu dengan ya tadi Nah namanya majelis nangis soto raudhah gitu. Ya orang ngono toh gitu. <coughs> Zikir ya nah majelis muja majelis adoh raudhah sesi muja mujahadah sarapan bersama ya, sarapan ber bersama. Ramadan gimana Bib? Ramadan malam, libur kalau siang, malam aja. Masa Ramadan pagi-pagi mau sarapan? Ya itu nanti bukanya kalau Ramadan gantinya mah malam. Cukup jelas? Ya. Ada buku di luar Silahkan yang mau beli silahkan beli. Harga buku itu itu tinggal stok. Mana dalilnya? Saya mungkin nyetak lagi atau enggak nyetak lagi saya belum tahu. Umat bertanya, ulama menjawab, itu saya juga belum tahu cetak lagi atau ti? tidak sama buku yang baru. Harga untuk umat bertanya ulama menjawab 50 ribu, yang lain 30 ribu. Ada juga buku yang saya tulis bersama Habib Hussein dulu. E, itu catatan perjalanan Habib Alwi ketika Ayah Habib Anis ketika kenggresik Ya itu panjang, jarang ada orang yang nulis perjalanan seperti itu dicatat hari demi hari. Eh, kita bisa membayangkan bagaimana ulama tempo dulu kalau pergi keluar kota, sewan tempatnya ulama itu seperti seperti apa lewat buku itu. Nah yang berminat nanti beli saja hasil dari penjualan buku seperti biasa. Insya Allah jadi semen, insya Allah jadi pa, pasir, insya Allah jadi ba, batu. Terus buat yang mau kerja bakti, tiap malam tetap ada kerja bakti. Kerja bakti selalu ada tiap malam. Ada yang uruk-uruk, belakang itu urukannya belum selesai-selesai ya, karena kita tinggikan satu, satu meter itu kan belum belum rata. Ada yang gali gak? Gali jadi ada yang gali, ada yang ngu, nguruk. Syukur-syukur kalau ada yang bisa tenaga e, tukang mau jadi relawan kalau malam ngelepoh-ngelepoh ya. Ini tukang lepoh baru ada satu nih, tenaga relawan. Kalau ada relawan yang bisa nukang, nukang untuk ngelepoh atau apa, malam ini dan seterusnya saya butuh e, relawan ya, relawan tukang untuk <clears throat> menyelesaikan yang bagian belakang. Biar belakang itu selesai. Jadi kalau ada tamu-tamu mau mau tidur itu eh enak karena tempatnya sudah siap itu. Jadi untuk untuk musolanya itu kan harus ada ruangan-ruangan untuk tidur tamu-tamunya. Cukup jelas? Jelas. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa tawasul husnul khotimah sama doanya Haib Ali ya, dipimpin oleh Eh, Mas Siswanto Edi Kusumo. Eh, sebelumnya ada permohonan doa yang ada di sini yang minta sembuh dan lain sebagainya. Ya, ini tidak saya bacakan, tapi sudah saya niatkan dengan doa-doa yang ada di situ. Itu kan sudah tercantum semuanya ya. Jadi jadikan satu saja, ya, dijadikan sah, satu. Ada pengumuman, hadirilah pengajian rutin halakoh bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi namanya halakoh, halakoh Ahlus Sunnah wal Jamaah hari Ahad 12 Oktober jam 8 pagi Masjid Bazis Pilangsari Ngerampal Sragen ya. Jam 8 pagi. Saya sekalian didoakan insya Allah besok pagi saya mau berangkat ke Taiwan sebentar. Ya, berangkat ke Taiwan Selasa sore nyampe di Solo insya Allah malam ada jadwal entah di Sragen atau di mana saya nggak hafal yang hafal Mas Ismi ya jadwalnya. Pak Lurah mohon pamit ngapunten kalau jarang kelihatan muter-muter nih terus nih. Ya, ada yang nanya, "Bib, emangnya ke Taiwan bisa bahasa Cina?" Ora iso blas. Oh, di sana yang kan TKI TKI ya. naga kerja <coughs> yang ada di sana. Mereka tuh juga suka buat pengajian. Masya Allah eh, semangat ngajinya. Banyak yang nggak bisa ngaji di Indonesia, di sana jadi bisa ngaji. Timbul semangat belajar ngajinya justru di sana, belajar sama temennya dan lain sebagainya. Yang di Indonesia nggak jadi ustazah, di sana jadi ustazah. Kenapa? Dulu lulusan aliyah, di sana jadi jadi TKW, akhirnya kalau minggu ngajari teman-temannya, jadi bunyai akhirnya gitu ya. Pangkatnya naik gitu ya. Karena nyari bunyai di Taiwan, di, di Hongkong kan susah. Lah dapatnya nih yang lulusan alia atau yang pernah di pesantren, gitu. manfaat ilmunya. Monggo Mas, silahkan. Ya Allah bi husnil khatimah يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أضفي بهم نار الجحيم الخاضمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتما وخديجة الكبرى التي هي للمعالي وبعاشي ذات الجمال أم الكمال العالمة ويا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه وببنت عمران عم عيسى لم تزال راخما وبآسيا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 Lain waktu Pak Lurah kalau enggak apa enggak usah sungkan-sungkan langsung aja duduk di depan sini. Ini tempatnya jenengan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.